Jabur 127 dari ayat 1 sampai 5. Nyanyian Jerah Sulaiman. Melainkan Tuhan menirikan rumah, sia-sialah tenaga orang yang membinanya. Melainkan Tuhan menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga malam. Sia-sia saja kamu bangun awal pagi, berjaga sampai larut malam, bertungkus lemus untuk mencari makanan. Karena demikianlah dia memberi tidur lena kepada orang yang dikasihinya. Ketahuilah, anak-anak adalah warisan daripada Tuhan. Hasil daripada rahim adalah suatu ganjaran. Seperti anak-anak panah di tangan perwira, demikianlah anak-anak daripada usia muda seseorang Diberkatilah orang yang banyak mempunyai anak-anak panah demikian, mereka tidak akan malu, tetapi akan berbicara dengan musuh mereka di pintu pagar.